Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar hamdan yang bagi li jalali wajhihi wa azimi sultani ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا Jamaah yang sama-sama berbahagia Kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tanpa terasa Kita telah memasuki malam ke-24 ya. Ya, malam ke-24. Iya. Cukuplah apa yang kita rasakan ini cepatnya waktu berlalu menjadi penasehat bagi kita bahwa dunia ini begitu singkat ya teringat kita dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil ya. jadilah engkau di dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang asing ya, orang asing yang datang berdagang datang bercocok tanam mengumpulkan modalnya bahkan lebih lebih dari itu Rasulullah mengatakan au abir sabil seperti orang yang melintas jalan saja ya, menyeberang jalan saja begitu pendek dunia itu ya. kemarin kita masih merasakan ya, kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan tahu-tahu sekarang kita berada di penghujung bulan yang mulia ini Ikhwatil ahbab rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kami akan membahas sedikit tentang nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu kesempatan bersama sahabatnya ini dan mengatakan, "Ya gulam, ini uallimuka bi kalimat." Wahai sahabatku, wahai anak muda, saya ingin mengajarimu beberapa kalimat. Saya ingin mengajarimu beberapa ilmu. Tentu saja akan istimewa. Kenapa jamaah yang sama-sama berbahagia? Ya kita bisa bayangkan kalau dalam kehidupan kita orang yang ditokohkan nepanggil baik-baik dan mengatakan wahai fulan saya ingin mengajarimu ilmu atau dalam tradisi Bugis Makassar ada namanya Andre Guru kalau Andre Guru misalnya yang panggil kita tentu masyarakat akan antusias atau ustadz yang kita tokohkan iya. dia panggil baik-baik dan mengatakan Wahai fulan, saya ingin mengajarimu suatu ilmu. Saya ingin berwasiat ilmu kepadamu. Ya, tentu orang tersebut akan antusias. Apatah lagi dalam kesempatan ini yang akan menyampaikan nasihat, yang akan menyampaikan ilmu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ustadz, bukan kiai, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata-kata mengikuti hawa nafsunya. Ia ber, berucap sesuai dengan wahyu yang turun kepadanya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang menjadikan nasihat ini juga istimewa karena sahabat yang dinasehati dalam kesempatan ini adalah sahabat yang memiliki keutamaan khusus. Ibnu Abbas radhiyallahu ma adalah sahabat yang dijuluki turjumanul Quran. Sahabat yang paham Al-Quran, paling paham Al-Quran. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan khusus kepada sahabat yang satu ini. Allahumma fakih fid wa alim ta'wil. Ya Allah, jadikanlah sahabatku ini, Ibnu Abbas ini, sebagai orang yang fakih, orang yang paham terhadap ilmu agama ini. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkanlah ia tentang ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ya, makanya spesifikasi ilmu para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang menonjol di bidang hadis, ada di bidang bahasa, ada di bidang tafsir. Nah, sahabat yang mulia ini fokusnya di bidang tafsir dan berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja sahabat ini menjadi sahabat rujukan dalam bidang tafsir. Iya. Apa nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfazillaha yahfadka. ihfadillaha tajiduhu tujahak. ida sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yaduruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik rufi'atil aqlam wa suhuf Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfazillaha yahfadka Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu ya. Tentu kita bertanya jamaah yang sama-sama berbahagia Apa maksudnya menjaga Allah? Allah yang menciptakan kita Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang mengatur segala sisi kehidupan kita. Lalu kok kita yang diminta untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga Allah maksudnya jamaah yang sama-sama berbahagia adalah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan kepada kita suatu jalan, suatu syariat. Maka kita jaga jalan itu agar kita tidak melenceng keluar dari jalan yang telah Allah tetapkan. Itu yang dimaksud menjaga batasan batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyebutkan beberapa contoh batasan batasan Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita jaga. Yang pertama adalah akidah kita tentu saja. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita, tidak dikotori dengan perbuatan syirik, iya. perbuatan zolim. Ya. Al-Quran menyifatinya sebagai kezoliman yang sangat besar. Iya. Dan ini adalah hak yang paling asasi yang Allah miliki pada kita. Ya, Rasulullah saw Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, Ya Muad, atadri ma hakullahi alal ibad, wa ma hakul ibad alallah? Wahai Muad, sahabatku, Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Ya, Mu'ad kemudian menyerahkan kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu wahai Rasulullah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Hakullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ya, ini hak pertama hak yang paling asasi yang Allah miliki atas kita bagaimana kita beribadah kepada Allah bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperserikatkannya dengan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun iya ini hak yang Allah miliki atas diri-diri kita lalu apa hak kita jemaah yang sama-sama berbahagia rahimakumullah wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzibahu ma la yushriku bihi syai'ah dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut selama hamba tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini senantiasa kita perlu periksa jamaah yang sama-sama berbahagia. Hatta sampai kita sekalipun sudah belajar tentang agama ini, sudah menjadi seorang ikhwah, senantiasa kita perlu ya, bermuhasabah ya, tentang tauhid kita ini, tentang akidah kita ini. Ya, karena kita jangan pernah merasa selamat akan perbuatan syirik ini. Ya. Ibaratnya dalam suatu pohon pada suatu pohon, ya, jangan pernah kita berangan-angan untuk melihat hijaunya dari pohon keimanan kita ranumnya buah keimanan kita atau lebih dari itu memetik buah keimanan kita kalau dari awal akar dari keimanan kita itu sudah sakit duluan sudah rusak duluan ya tidak akan bisa itu ya. ini contoh jamaah yang sama-sama berbahagia tentang apa-apa yang perlu kita jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita jaga contoh yang kedua yang senantiasa perlu kita periksa diri-diri kita adalah sholat sholat kita. Ya, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah memperingatkan sahabat-sahabatnya, "I'lamu anna khaira a'malikum as-shalah wa la yuhafidul wudu illal mu'min." Ya. Ketahuilah wahai umatku bahwa sebaik-baik amalan yang kalian miliki yang kalian punyai yang dibebankan kepada kalian adalah solat-solat kalian dan tidak ada itu yang menjaga wudhunya kecuali hanya orang-orang beriman saja. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan peringatan keras al-ahdu bainana pembeda antara kita dengan orang di luar kita dengan orang di luar kita sebagai kaum muslimin adalah solat-solat kita. Iya. Adalah solat-solat kita. Ya. Sholat inilah yang menjadi ciri khas kita, ya. karakter keislaman kita. Iya. Saya punya teman di Madinah dari Eropa, mualaf. Ya, saya pernah bertanya kepada beliau, iya, apa yang membuatmu masuk Islam? Ya. Mengatakan saya tidak pernah diceramahi oleh seseorang saya tidak pernah membaca buku-buku tentang Islam, bahkan saya sangat asing dengan Islam. Ya. Saya cuma kebetulan buka channel TV, saya melihat orang sholat di Mekah. Tiba-tiba hati saya itu dingin dan berusaha untuk mencari apa yang dilakukan orang ini. Kok istimewa begitu? Ia terus mencari, dia bertanya akhirnya apa sih yang dilakukan orang ini? Ternyata ia kemudian mengetahui bahwa itu adalah sholat. Ya, dengan sebab itulah Allah kemudian memberikannya hidayah. Ya, dia kemudian masuk Islam. Ya, dari ketertarikannya melihat kaum muslimin dengan ibadahnya yang satu ini yang yaitu sholat. Kemudian yang kedua Contoh yang senantiasa perlu kita jaga adalah lisan kita, lidah kita. Allah mengaruniakan benda kecil ini, makhluk yang kecil ini ditanam di tubuh kita, tidak bertulang, tetapi memiliki dampak yang luar biasa. Ya, efek yang luar biasa kalau tidak dijaga pada tempatnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewanti-wanti man hafidha baina lihiyaihi wa baina fakhidhaihi dakhalal jannah dalam riwayat yang lain man yatman li baina fakhidhaihi wa baina lihiyaihi dakhalal jannah barang siapa yang mampu untuk menjagakan untuk kulidahnya menjaminkan untuk kulidahnya maka ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala iya lidah makhluk yang kecil ini memiliki dampak yang luar biasa jamaah yang sama-sama berbahagia. Ya, betapa banyak hubungan kekeluargaan menjadi renggang karena lidah yang tidak mampu untuk dijaga. Betapa banyak terjadi pertumpahan darah karena lidah yang tidak bisa dijaga. Iya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang mampu menjaga lidahnya dan menjaga apa yang ada di antara kedua pahanya kemaluannya maksudnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Iya menjaga lidah itu memang susah-susah gampang. Ya, kadang kalau disebut mudah, tapi kalau sudah kumpul-kumpul maki datang juga setan ikut campur. Ya, datang maki dengan cerita yang ditambah-tambahi ya, atau kita sudah mulai datang dengan cerita tentang keburukan sesama kita. Makanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam memberikan fadilah khusus dengan orang yang mampu untuk menjaga lidahnya. Inilah contoh-contoh batasan Allah yang senantiasa kita perlu jaga jamaah yang sama-sama berbahagia. Masih banyak tentu saja di sana ada zakat, di sana ada puasa. Ini sekedar contoh. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lanjutan nasihatnya, ihfazillaha Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Al jaza umin jinsil amal. Ya, sebagaimana kita mampu untuk menjaga batasan Allah, maka Allah jauh lebih mampu untuk menjaga kita. Yeah. Allah jauh lebih mampu untuk menjaga kita. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Maka penuhilah janji-janji kalian kepada aku, maka aku pun akan memenuhi janji-janjiku kepada kalian. Yeah. Bentuk penjagaan Allah kepada hambanya kata ulama kita adalah menjaga badan dari hamba tersebut, menjaga jasadnya, menjaga keluarganya, dan menjaga harta bendanya. Seorang sahabat sahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah ingat namanya Safina radhiyallahu taala anhu, pernah terdampar di suatu tempat. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Safina ini pernah terdampar di suatu tempat, ya, di suatu kampung, di mana di kampung tersebut ada binatang buas, ya, ada singa, ya, seekor singa Orang-orang yang ada di sekitar kampung itu pada takut untuk mendekat. Tapi subhanallah, bentuk penjagaan Allah kepada Safina radhiyallahu anhu, justru sahabat yang satu ini yang mendekati singa tersebut. Iya. Dan yang menunjukkan jalan pulang malah singa ini. Iya. Hewan liar ini, hewan buas ini yang menunjukkan sahabat yang satu ini jalan pulang. Iya. Ulama kita dalam mengomentari riwayat ini mengatakan inilah bentuk penjagaan Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha tajiduhu tujahak." Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan senantiasa bersamamu. Ini adalah kebersamaan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ma'iyatul khassah. Iya. Allah juga membersamai orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Tapi Allah memberikan kebersamaan khusus berupa penjagaan kepada orang-orang yang beriman. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar tatkala hijrah, iya. apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar? la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Musa dan Harun tak tatkala mendapati intimidasi ya, perbuatan zalim dari Firaun, apa kata Allah menghibur keduanya? La takhofa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai kalian berdua, ndak usah kalian takut. Innani ma'akuma sesungguhnya saya kata Allah bersama kalian berdua asma'u wa aro. Saya mendengar dan saya melihat apa yang terjadi pada kalian. Ya. Ini bentuk kebersamaan yang Allah berikan, kebersamaan khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang menjaga batasan-batasannya. Kemudian dalam lanjutan nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida saalta fas fasalillah." Kalau engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Mintalah kepada zat yang tidak pernah menutup pintunya untuk engkau senantiasa ketuk." Ya, untuk engkau senantiasa ketuk. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man lam yakdub alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah justru akan marah kepadanya. Iya. Kita ini umat manusia, makhluk yang lemah ini, Biar bagaimana kayanya kita, biar bagaimana loyal dan dermawannya kita, tapi kalau sering-sering dimintai, setiap hari dimintai, pasti akan ada perasaan lain-lain itu. Ya, sebagai manusia biasa. Tapi beda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah justru marah tatkala kita tidak meminta kepadanya. Malah Allah mencintai tatkala kita sering-sering meminta kepadanya. Ad-du'a ibadah. Doa itu adalah inti ibadah Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menjamin dengan permintaan kita itu akan dikabulkan dalam tiga kemungkinan. Dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwa Allah akan mengabulkan doa itu, membayar kontan doa itu. Ya, kita misalnya meminta jodoh, Allah kemudian melapangkan, memudahkan kita untuk menemukan jodoh. Ya, kita meminta untuk dilapangkan rezeki, Allah kemudian melapangkan rezeki kita. Ini kemungkinan yang pertama, Allah mengabulkan doa-doa kita. Kemungkinan yang kedua, tatkala doa tersebut diangkat ke langit. Dan pada saat itu, Allah juga menurun, menurunkan kepada kita musibah. Akhirnya musibah tidak jadi sampai kepada kita dan doa tidak sampai ke langit. Maksudnya apa jamaah yang berbahagia? Doa menjadi penghalang sampainya musibah ke kita. Iya, ini kemungkinan kedua dari doa-doa kita. Kemungkinan yang ketiga adalah doa kita menjadi perbendaharaan kita di hari akhirat kelak. Yang mana orang-orang semua berharap agar doanya disimpankan saja untuknya di akhirat. Agar nanti dipanen di akhirat. Ya. Inilah kemungkinan-kemungkinan dari doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita semua di sini tentu memiliki masalah jamaah yang sama-sama berbahagia. Iya. Dan kadang kita berada pada suatu titik buntu, bingung dengan dengan solusi apa yang akan kita dapat. Maka mintalah kepada Allah jamaah yang sama-sama berbahagia. Iya. Di kajian duha kita kita melihat bagaimana Rasulullah saw. Alaihi Wasallam tatkala buntu dengan kasus Badar ini. Iya. Rasulullah saw. Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam lanjutan nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin meminta ingin meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin beristianah, ya inilah perwujudan tahkik dari apa yang selalu kita ulang-ulangi setiap hari. Iya karena abudu wa iya karena stain. Ya Allah kepadaMu lah kami meminta kepadaMu lah kami menyembah Dan kepadamu jualah kami meminta pertolongan Iya Kemudian dalam lanjutan nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwa sekiranya semua umat manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul, berserikat untuk memberikan mudarat kepada kita, untuk mencelakai kita, maka hal itu tidak akan pernah terjadi kecuali hanya dengan apa yang Allah sudah tetapkan. Dan sebaliknya sekiranya semua umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, maka hal tersebut juga tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kalimatnya dengan mengatakan rufiatil aklam wajaffatis suhuf. Iya, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Iya. Dan prinsip kita sebagai orang beriman dan berinteraksi dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al khairu fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita. Allah yang menciptakan kita, Allah jualah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Mungkin saja logika kita belum mampu untuk menangkapnya, Mungkin saja naluri kita, nalar kita belum mampu untuk mencerap maknanya, tapi yakinilah jamaah yang sama-sama berbahagia bahwa al khairu fi makhtarahullah yang terbaik adalah apa yang Allah tetapkan untuk kita, apa yang Allah pilihkan untuk kita. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu adalah baik bagimu. Sudah habis nih waktunya kayaknya di. Iya. Yeah. <laughs> Iya. yeah. Inilah jamaah yang sama-sama berbahagia. Wasi wasiat dan nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan di penghujung uh, ceramah ini Eh, sekaligus eh, wasiat Ramadan kami teringat dengan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah eh, yang mengatakan inna lazzatal ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha ya. sesungguhnya kenikmatan orang-orang yang bermaksiat itu akan hilang akan pergi juga wayabeko ikobuha dan yang tersisa di sisi Allah adalah ikobnya adalah pembalasannya orang-orang yang bermaksiat berapa lama sih dia bisa menikmati maksiatnya itu orang yang kemudian korupsi menyelewengkan harta yang diamanahkan kepadanya berapa lama ya bisa menikmati harta korupsinya itu ya itu pun kalau ia nikmati tapi kalau justru menjadi beban lain lagi ceritanya ya, orang yang makan makanan haram berapa lama ia bisa menikmati makanan haram itu paling lewatnya makanan itu dari tenggorokannya hanya sebatas itu ya dan yang menunggu di sisi Allah adalah pembalasannya kemudian kata Ibnu Jauzi wa inna masyaqqatat ta'a tadhab wa yabqa thawabuha dan bercapek-capeknya berletih-letihnya orang yang taat kepada Allah capeknya itu letihnya itu juga akan hilang ya. kita berpuasa alhamdulillah tidak terasa sudah 23 hari iya, kita baik-baik saja Iya. haus dan dahaga kita juga haus dahaga dan lapar kita juga hilang iya. wa yabqa dan yang tersisa di sisi Allah adalah pahala pahala-pahala kita saya kira ini jamaah yang sama-sama berbahagia yang sempat kami sampaikan wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh